Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ah karya Muhammad Ibn Husain Al-Jizani. Ada catatan tambahan yang ingin kita ingin saya sampaikan, saya bacakan berkenaan dengan umrah Rajab di halaman 93 Penulis e, eh, Mi'ar Bil'ah menilai bahasanya umrah rojab itu bagian dari bid'ah. Itu bid'ah idofiyah Dan kemarin kita sampaikan kalau ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara yang membolehkan Umrah Rojab adalah Syekh Ibn Bas rahimallahu taala sebagaimana di situs resmi beliau binbas.org ada pembahasan tentang ada pertanyaan hal umratu fi rojabin Rajabin laha maziyatun an baqiyatis suhuri Apakah umrah di bulan Rajab memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka jawaban Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala, Kana salafu yaf'alunaha, la haraja fiha. Banyak, banyak ulama salaf melakukan umrah rojab, maka tidak mengapa. Wasabata an Umar, anahu kana ya'tamiru fi rojabin. Valid dari terdapat riwayat yang sahih dari Umar, beliau melakukan umrah di bulan Rajab. Ibnu Umar demikian juga Ibnu Umar. Wadakar Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin menyebutkan Anas salafa kanu yaf'alunaha. Bahasanya para ulama salaf melakukannya umrah rojab. Kama qala Ibnu Rajabin sebagaimana yang dikatakan dan disampaikan oleh Ibnu Rajab. Rahimallah fil Lataif di kitabnya Lataiful Ma'arif. Wasabata'an Ibnu Umar dan terdapat riwayat saya dari Ibnu Umar bahasanya Nabi saw. alaihi wasallam i'tamara fi Rajabin. Nabi pernah umrah di bulan Rajab. Meskipun yang masuk di kalangan para ulama Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tamara umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Bahkan semua umrah beliau umrahnya Nabi di bulan Dzulqa'dah. Ini yang ma'ruf inda ahli ilm di kalangan para ulama bahasanya umrah Nabi di bulan Dhul bukan di bulan Rajab. Akan tetapi umrah di bulan Rajab fa'alaha Umar dilakukan oleh Umar radhiallahu anhu wa ba'du sahabati dan sebagian sahabat wa fa'alaha katsirun minas salafi dan dilakukan oleh banyak ulama salaf la ba'sa bidzalika oleh karena itu hukumnya tidak mengapa maka uh, Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala menyampaikan bahasanya umrah di bulan Rajab suatu hal yang tidak mengapa bukan bid'ah dengan dua alasan. Alasan yang pertama hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan kalau Nabi itu pernah umrah di bulan Rajab. Meskipun ada debatable tentang hadis ini menilai bahasanya yang masuk di kalangan para ulama semua umrah Nabi di bulan Dzulqa'dah. Namun eh, seandainya hadis Ibnu Umar ini kita anggap bermasalah kemudian tidak kita pakai, maka tadi Umar melakukannya, Ibnu Umar melakukannya, kata Muhammad bin Sirin banyak salaf yang mengerjakannya. Sehingga yang benar, yang tepat eh, umrah di bulan Rajab bukanlah satu hal yang atau mengkhususkan umrah di bulan Rajab bukanlah satu hal yang bermasalah. Bersengaja orang bersengaja pergi umrahnya memilih bulan Rajab itu satu hal yang tidak masalah. Tentu umrah di bulan Rajab ini ada yang yaitu itu longgarnya di bulan itu punya duitnya ketika itu maka ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Tapi kalau ada orang yang bersengaja, ya bersengaja, memang sengaja memilih sebenarnya ya waktu longgarnya banyak, dia sengaja memilih rojab, di, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama kesengajaan semacam ini ini masuk dalam kategori bid'ah ataukah tidak pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekh Ibn Bas rahimallahu taala ini bukan bid'ah. Namun satu hal yang boleh. Kemudian kita lanjutkan <clears throat> poin yang uh, poin yang ketiga ahkam mul masail al istihadiyah. Sejumlah ketentuan hukum seputar masalah istihadiyah. Minat akam di antara hukum yang mutarotabah yang menjadi derivat bagi satu masalah jika satu masalah itu masalah istihadiyah. Maka jika satu masalah itu istihadiyah maka ada derivat hukumnya. Yang pertama mustahid dalam masalah istihad itu di antara satu pahala atau dua pahala. Wadhalika dan hal tersebut jika dia bertakwa kepada Allah dalam istihadnya. Itu dengan bersungguh-sungguh maksimal dalam beristihad. Kemudian yang kedua, al-annal khilafah maksudnya perselisihan dalam masalah istihadiyah terdapat padanya rahmah bagi umat. Tentu dengan syarat ila ultuzima fi hadal khilaf bisyar'i. Jika diikat perselisihan ini dengan syariat. Ini artinya perselisihan tersebut ya sebatas perselisihan, tidak ada di sana fanatisme, tidak ada di sana membangun permusuhan e, dan kawan karena masalah istihadiyah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tidak boleh menyalahkan dalam masalah istihadiyah terhadap orang yang berbeda. Apalagi menilainya fasik, menilainya berdosa, apalagi menilainya kafir. Kemudian yang keempat, jalan untuk mengingkari orang yang berbeda dalam masalah istihadiyah adalah dengan menjelaskan hujah, menyampaikan hujah wal idah dan menjelaskan al-mahajjah. Menjelaskan al-mahajjah jalan yang benar. Jalan yang benar menurut yang diyakini oleh si orang yang mengingkari. Itlaisalil mustahid karena tidak boleh bagi mustahid untuk memaksa orang lain mengikuti pendapatnya dalam masalah istihadiyah. Maka sekedar menyampaikan ini alasan saya kenapa berpendapat demikian. Kemudian masalah istihadiyah dhaniyatun fil ghalib biasanya adalah masalah dhaniyah, masalah yang memang multitafsir memang tidak ada satu kata padanya. Bimakna dengan pengertian layuk ketak tidak bisa dipastikan dalam masalah ini benarnya satu pendapat atau salahnya. Lakin akan tetapi terkadang dijumpai sejumlah masalah boleh ada padanya istihad dan dia kot'iyah yakiniyah. Bisa dipastikan mana yang benar secara yakin. Maka bisa ditegaskan fiha padanya biswab manakah yang benar. Wadhalika hal tersebut anal mustahidah karena seorang mustahid boleh jadi dia menyelisihi pendapat yang benar tanpa kesengajaan. Boleh jadi karena pertentangan dalil yang ada dalam pandangannya atau karena samarnya dalil. Fala ta'na maka tidak ada celaan pada orang yang menyelisih dalam semisal ini. Kemudian yang keenam, mustahid wajib baginya mengikuti ma'adahu ilaihi. Hasil istihad duhu istihadnya. Wajib baginya mengikuti hasil istihadnya. Tidak boleh baginya meninggalkan hasil istihadnya illa kecuali jika jelas baginya kesalahan pendapat yang dia anut awalan pada awalnya. Oleh karena itu sah-sah saja ayarida terjadi dari seorang mustahid dua pendapat yang bertentangan. Namun dalam dua waktu yang berbeda bukan dalam waktu yang sama. Semacam pendapat Imam Syafi'i di Baghdad yang disebut dengan Qaul Qadim bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir yang disebut dengan kaul al-jadid. Maka waktunya berbeda. Kemudian e, non mustahid boleh baginya mengikuti salah satu dari dua pendapat. Jika jelas baginya kebenaran salah satu pendapat itu. Summa kemudian boleh baginya meninggalkan pendapat itu berpindah kepada pendapat yang lain karena mengikuti dalil. Nah, kemudian kembali kepada kaidah tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihad. Maka selanjutnya adalah dalil kaidah. Dalil bahasanya pelanggaran dalam masalah istihadiyah la takunu bid'atan bukanlah bid'ah Dalilnya ini adalah nampak jelas dari empat sisi. Al-wajah al-awal yang pertama sabda Nabi wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolala wa kullu dalalatin finnar. Ya dulu maka ini menunjukkan bahasanya bid'ah melekat padanya at-ta'zim. Ini fonis dosa, sesat dan ancaman dengan neraka. Sedangkan hadis Nabi jika hakim beristihad lalu benar untuknya dua pahala. Jika dia keliru, dia beristihad eh, namun keliru untuknya satu pahala. Menunjukkan bahasa istihad melekat padanya pahala. Baik satu ataupun dua pahala. Haitsu di mana mustahid mendapatkan pahala dalam dua keadaannya, yaitu dalam keadaan mencocoki kebenaran dalam dan dalam keadaan keliru. Maka bisa disimpulkan dari gabungan dua hadis ini. Bahasanya istihad dan bid'ah adalah dua hal yang bertolak belakang. Dan dua hukum yang tidak berkumpul. Karena membuat bid'ah itu tercela seluruhnya. Sedangkan masail istihadiyah itu tidak ada celaan badannya dan tidak ada dosa badannya. Alasan yang kedua sana terdapat hunaka terdapat farqan wa perbedaan yang mempengaruhi antara istihad dan bid'ah. Wadhalika dengan tersebut anal bid'ata bahasanya yang namanya bid'ah laisalaha tidak memiliki ingda tahqiq. Setelah dikaji secara baik, hadun mu'tabarun bagian yang diakui dari sisi dari pendalilan secara syar'i. Idhiyah karena yang namanya bid'ah itu khusus bihuluiha manakala perkara tersebut kosong an aslin syar'iyyan dari dalil syar'i yang menjadi sandarannya. Lain hanya dengan bikhilafi lain hanya dengan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah istihadiyah maka pendapat-pendapat tersebut dibangun di atas dalil-dalil syar'i mu'tabarah yang diakui dan bersandar kepada dalil-dalil yang umumnya adalah dunia yang tidak bisa kita tegaskan benar dan salah ya, dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah e, membuat bid'ah ya sulit akan terjadi bisa babia dengan sebab masalah ibtidah ini atabayun perbedaan. Ya watafarq dan perpecahan di antara kaum muslimin. Fa innaha karena masalah bid'ah adalah hawa nafsu yang menjerumuskan, yang mengajak pelakunya ke dalam neraka. Wamin ajliha dan karena bid'ah inilah muncullah permusuhan dan terputuslah persaudaraan karena agama wasaqata dan hilanglah al-ulfah persatuan. Wahada tabayun dan perbedaan dan perpecahan semacam ini hanyalah hadasa terjadi dari masalah-masalah muhdasah yang mengada-ada. Yang dibuat-buat oleh setan, lalu dia sampaikan, setan menyampaikannya kepada ke para kekasihnya. Dia talifu supaya mereka berselisih di antara mereka. Adapun masalah istihadiyah, maka dia bukalah tempat untuk berpecah belah. Illa kecuali jika masalah tersebut disikapi tanpa terikat laliul tazam, tanpa diikat dengan syariat. Telah terjadi perbedaan di antara para sahabat dan tabi'in. Walam yum yumsab al-mukhalif minhum, maka orang yang beda dari mereka tidaklah dinisbatkan sebagai mubtadi. Iya. Tidak pula dikatakan memecah atau menyelisih jamaatul muslimin. Bahkan bahkan mereka meskipun mereka berselisih, mereka tetap saling mencintai dan menginginkan kebaikan untuk yang lain. Bakia tetap awet di antara mereka persaudaraan karena Islam dan tidaklah terputus dari mereka ikatan al ulfa per persatuan. Abu Mudhafar As-Sam'ani mengatakan, Fakulu masalah dan semua masalah yang baru dalam Islam fakhata fiha annasu lantas manusia membicarakannya orang-orang ramai membicarakannya lantas mereka berpecah belah dan berselisih falam falam yuris dalika al-ikhtalafu maka perselisihan di antara mereka tersebut lam yurif tidaklah menyebabkan permusuhan, kebencian dan perpecahan. Bakia tetap awet di antara mereka persatuan, keinginan menghendaki kebaikan untuk yang lain, al-mawaddah rasa cinta, rahmah belas kasihan, wasafaqah dan belas kasihan. Maka alimna maka dengan itu kita mengetahui anadalika bahasanya hal itu minal masail Islam. Memang bagian dari masalah dalam ajaran Islam. Halal hukumnya an-nadhar fiha, melakukan telaah padanya dan halal hukumnya al-akhdu mengambil salah satu dari pendapat-pendapat yang ada padanya. Wala yujibu tabdi'a tanpa menyebabkan adanya fonis bid'ah. Tidak pula fonis kafir. Sebagaimana nampak eh, perselisihan semacam ini di kalangan sahabat dan tabi'in ma'a dengan tetap baqa awet dan bertahannya persatuan dan rasa cinta. Sedangkan semua masalah hadasat yang muncul baru. Lalu orang berselisih padanya. Lantas perselisihan mereka tersebut aurotha menyebabkan Fidalika perselisihan dalam hal tersebut aurotha menyebabkan atau wali berpaling. Wal i'rad berpaling. Tadabur saling membelakangi. Takoto saling putus hubungan. Rubama boleh jadi irtaqa naik sampai derajat vanis kafir. Maka anda mengetahui anna dalika bahasa itu bukanlah bagian dari agama sedikit pun. Bahkan wajib atas setiap orang yang punya akal untuk menjauhinya dan berpaling untuk tidak membicarakannya. Lian Allah sa'ata fita masukna bil Islam karena Allah mensyaratkan dalam e, dalam berpegang teguhnya kita dengan Islam, hendaknya kita menjadi ikhwan dan bersaudara di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian. Jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka permasalahan yang menyebabkan terjadinya permusuhan eh, berarti bukan masalah dalam Islam. Karena Islam itu membuahkan persatuan dan membuahkan persaudaraan. Kemudian Dalil yang keempat. Mawarda apa yang terdapat dalam perkataan para ulama dan pendalilan mereka menunjukkan bahasanya e, masalah istihadiyah itu bukan tidak ada padanya fonis bid'ah. Maka di antara perkataan ulama yang menunjukkan hal itu yang pertama Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan sebagaimana kaum muslimin berselisih pendapat manakah yang paling utama apakah tarji dalam adan ataukah tidak tarji. Ya. Maka e, Syafi'iyah menganjurkan tarji. Ya, tarji itu e, pengulangan, yaitu pengulangan untuk dua kalimat syahadat. Maka e, kalau adan secara tarji, maka Allah Akbar, Allahu Akbar jadi setelah takbir kemudian ketika mau syahadat maka ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah ini pertama kali uh, ini di, uh, di <clears throat> disampaikan atau kemudian diucapkan lirih bahasa teknisnya pakai mik dalam setelah itu baru kemudian diulang dengan mik luar Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalau didengar dari luar, habis takbir itu ada diam sesaat. Setelah itu baru kembali muncul uh, lanjutan kalimat-kalimat adzan. Namanya tarji. Dan tarji uh, ini dianjurkan atau di sini sampaikan apakah adzan pakai tarjih itu yang lebih afdal ataukah tanpa tarjih itu yang lebih afdal? Nah, ulama berselisih pendapat. Ya, yang dipilih oleh Syafi'iyah yang lebih baik, yang lebih afdal adalah tarjih. Demikian juga mereka berselisih pendapat tentang apakah ikomah itu kalimatnya satu-satu ataukah isna ataukah dua-dua. Demikian juga manakah yang afdu dalam sholat subuh. Apakah sholat subuh dalam kondisi golas, yaitu masih gelap, ataukah dalam kondisi ufuk timur itu sudah terang. Demikian juga mereka berselisih tentang kunut subuh ataukah tidak kunut subuh. Menjaharkan bismillah ataukah melirih eh, ataukah membacanya dengan lirih atau bahkan tidak membacanya sama sekali dan semacam itu. Nah, contoh eh, perselisihan-perselisihan di atas kata Ibnu Taimiyah dan ini ditebali fahadihi masailul istihadi. Itu semua adalah masalah istihadiyah. Alati yang memang salaf dan para imam telah berselisih padanya. Dan masing-masing dari mereka membenarkan yang lain atau mendiamkan yang lain atas istihadnya. Maka nafiha dan siapa yang dalam masalah ini mencocoki kebenaran untuknya dua pahala. Dan siapa saja yang beristihad lantas keliru maka untuknya satu pahala dan kesalahannya dimaafkan. Ini untuk mustahidnya. Sedangkan untuk yang bukan mustahid, faman tarot tarajjaha indahu Siapa yang menurut dia lebih baik? Taklid dengan Syafi'i. Maka lam yungkir tidak boleh menyalahkan orang yang jahat indah. Yang menurut dia lebih bagus adalah taklid dengan Imam Malik. Misalnya dalam masalah uh, basmalah. Siapa yang menilai bahasanya taklid dengan Imam Musyafi'i itu mengkeraskan basmalah itulah yang lebih tepat. Tidak boleh menyalahkan dengan yang tidak membaca basmalah. Ya, yang itu merupakan pendapat Imam Malik. Yang itu pendapat Imam Malik. dia bukan hanya lirih, namun memang nggak baca. Karena dinilai Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Demikian juga bukan bagian dari yang lainnya. Waman taraja indahu taklidu Ahmad maka siapa yang yang menurut dia yang lebih baik ada taklid dengan Imam Ahmad dalam masalah kunut subuh Imam Ahmad mengatakan kunut subuh rutin kunut subuh hukumnya makruh maka tidak boleh menyalahkan pada orang yang tarajaha yang menurut dia yang lebih bagus adalah taklid dengan Syafi'i yang menganjurkan kunut subuh. Wa nahu dan semacam itu. Kemudian tentang kunut subuh Ibnul Qayyim mengatakan dengan perkataan yang sangat bagus di Zadul Ma'ad. Maka alul hadis mereka pertengahan di antara mereka dan Eh, di antara mereka dan di antara orang-orang yang menganjurkan kunut subuh baik ada nazilah ataupun tidak. Ya. Dan mereka adalah as'adu bil hadis orang yang paling berbahagia dengan mengamalkan hadis minta ifata ini daripada dibandingkan dua kelompok. Karena mereka yaitu yang beliau sebut dengan alul hadis yang itu kalau didatangkan madhab realitanya adalah hanabila mereka kunut di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut mereka tinggalkan kunut di mana Rasul meninggalkan kunut maka mereka meneladani Nabi dalam perbuatannya dan dalam dalam per, dalam perbuatan Nabi dan dalam tidak perbuatnya Nabi mereka mengatakan ya, perbuatan Nabi itu sunnah demikian juga tidak berbuatnya Nabi itu juga sunnah yang disebut dengan istilah sunnah tarkiyah wa ma'aha dan meskipun demikian mereka Hanabila tidak menyalahkan orang yang terus menerus kunut subuh ya, tidak mengingkari menyalahkan orang yang terus menerus kunut subuh wala fi'lahu dan mereka tidak membenci fi'lahu perbuatan kunut subuh yang dilakukan oleh orang lain meskipun mereka sendiri meyakini makruh bagi saya melakukan kunut subuh apakah kemudian dia benci orang yang melakukannya tidak Raunahu bid bid'atan dan mereka ahlul hadis tidaklah menilai mengerjakan kunut subuh terus menerus sebagai satu hal yang bid'ah. Dan tidaklah mereka nilai bahasanya pelaku kunut subuh yang terus menerus tidaklah mereka nilai mukhalifan di sunnah menilisi sunnah. Atau kurang ke ahlu sunnahannya. Kenapa? Karena syafi'iyah. Yang terus menerus kunut subuh. Mereka tidak demikian. Kamala yang kiranya alaman angkarahu Ingdan nawazil Sebagaimana mereka tidak mengingkari Man orang yang mengingkari tidak menyalahkan orang yang mengingkari kunut saat nawazil itu Hanafiyah. Hanafi itu menilai bahasanya kunut dalam sholat itu makruh sampai kunut nawasi. Mereka katakan kunut itu mansuh. Itu madhab Hanafi. Syariat kunut itu mansuh. Mau nazilah, mau ndak, makruh. maka itu satu hal yang gair mesra. Nah, gimana e, sikap yang benar terhadap orang yang berpendapat sebagaimana madhab Hanafi? yang mengatakan bahasanya yang namanya kunut tidak ada yang masuk. Wala kunut witir, wala kunut eh, nazilah tidak ada. Maka di sini dikatakan la yungkiruna alaman angkarahu indan nawas. Mereka tidak menyalahkan orang yang mengambil pendapat madhab Hanafi ia ya mengingkari adanya kunut saat nazila, saat terjadi bencana umum menimpa banyak kaum muslimin. Wala yarawnahu wala bid'atan. Mereka ahlul hadis tidaklah memandang e, bahasanya anti kunut ala Hanafi itu satu hal yang bid'ah. Maka mereka tidak menilai Syafi'iyah itu melakukan bid'ah dengan terus menerus kunut subuh. E, demikian juga mereka tidak menilai bahwasanya Hanafi itu ini, terjumus dalam bid'ah gara-gara anti kunut. Maka tidak maka yang anti kunut betul-betul anti kunut total anti kunut tidak dinilai bid'ah yang kemudian eh, yang kemudian dinilai eh, kadar kunutnya itu terlalu banyak itu juga tidak dinilai bid'ah. wala tarikahu mukhalifan sunnah. Mereka tidaklah menilai bahasanya meninggalkan kunut ala madhab Hanafi itu sebagai satu hal yang menyelisih sunnah. Bal namun yang mereka mereka berpandangan man qanata faqat ahsana. Siapa yang kunut maka itu dia melakukan satu hal yang baik-baik saja. Maka uh, Ibnul Qayyim mengatakan bahasanya jalan yang benar dalam masalah kunut eh, adalah tidak kemudian memberikan label bid'ah untuk yang rajin kunut subuh sebagaimana Syafi'iyah demikian juga tidak memberikan label bid'ah kepada yang anti kunut secara total sampai-sampai juga tidak menerima kunut nazilah sebagaimana Hanafiyah Dua-duanya tidak ada yang difonis eh, melakukan bid'ah. Ini sikap yang tepat meskipun beliau menilai bahasanya yang tepat adalah Hanabila yang menilai bahasanya kunut subuh terus menerus itu makro Namun kunut itu tetap masuk yaitu saat witir demikian juga uh, kunut nazilah. Inti madhab Hambali. Kunut itu masroh pada witir dan nazilah dan ghair masroh dengan status ya, untuk uh, terus menerus saat subuh. Maka kuno terus menerus ketika subuh itu dinilai makruh bukan haram, namun makruh, bukan haram. Syatibi Al-Maliki mengatakan Walaysa dan bukalah sifat ulama menggunakan istilah bid'ah melapeli e, istilah bid'ah alal furu' untuk perselisihan dalam kasus-kasus cabang. E, Asyatibi dalam satu masalah mengatakan famislu hada maka masalah semacam ini tidak ada bid'ah badannya. Karena masalah ini mengacu kembali kepada aslin kembali kepada asli syar'iyyin dalil syar'i. Saya membahas dalam masalah di manakah orang yang sholat meletakkan kedua tangannya saat berdiri setelah bangkit dari rukuk, beliau mengatakan, tidak sepatutnya bagi satu pun kaum muslimin menjadikan perselisihan dalam masalah ini dan yang semisal dengannya sarana untuk aniza, sarana untuk bertengkar, sarana untuk tahajud, saling memboikot dan sarana untuk melakukan perpecahan. Itu satu hal yang tidak boleh bagi kaum muslimin. Hatta sampai-sampai laukila seandainya kita katakan bahasanya meletakkan tangan setelah bangkit dari ruko itu hukumnya wajib sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaukani di Nailul Autar. Telah sampai kepada aku banyak dari saudaraku kaum muslimin di Afrika dan yang lainnya annahu yaqa terjadi di antara mereka syahna kathira. Kebencian yang banyak, tekang saling boikot bisa babi mas'alatil qabdi gara-gara masalah apakah kemudian tangan kembali sedekap setelah bangkit dari rukuk ataukah irsal ataukah dilepas. Walau sakat tidaklah diragukan ribut dalam masalah ini Anna dalika bahasanya hal itu yang terjadi di Afrika tadi adalah sebuah kemungkaran, tidak boleh terjadi pada mereka. Bahkan wajib alal jami' atas semuanya untuk saling tanasuh. Ini memberikan nasihat, saling memahami fi ma'rifatil hak untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya. maaf dengan tetap bakok mempertahankan rasa cinta, jernihnya hati dan persaudaraan karena iman. Maka adalah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum karena e, adalah mereka demikian para ulama setelah mereka berselisih dalam banyak masalah far'iyah, masalah cabang. Namun hal tersebut perselisihan tidak menyebabkan perselisihan di antara mereka la yujibu tidak menyebabkan perpecahan, tidak pula saling baik Karena target dan tujuan masing-masing dari mereka adalah mengenal kebenaran dengan dalilnya. Fama maka jika nampak bagi mereka, mereka bersatu padanya. Dan jika samar atau tidak diketahui oleh sebagian mereka, maka e, yang tahu tidaklah menyesatkan saudaranya ya yang di yang dianggap tidak mengetahui. Dan perbedaan tersebut tidaklah menyebabkan hajrohu adanya boykot, adanya putus hubungan dan tidak mau sholat bermakmum di belakang yang lain. Maka menjadi kewajiban kita semua kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Dalam kita berjalan di atas jalan salafus saleh sebelum kita dalam masalah memegangi kebenaran dan mendakwahkannya kemudian tanasoh saling memberikan nasihat di antara kita semangat untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya ma'a dengan eh, ma'a dengan bakok mempertahankan rasa cinta dan persaudaraan karena iman tidak putus hubungan ataupun saling membaikat karena satu masalah cabang yang qad yakhfa fiha ad-dalilu ala ba'dina yang boleh jadi tidak diketahui dalilnya oleh sebagian kita lantas istihad tersebut mendorong dia untuk ya, tidak seragam atau tidak seragam dengan saudaranya dalam masalah hukum. Contoh dan praktek dan penerapan. Contoh yang pertama tentang kunut rutin dalam sholat subuh. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Na'am memang." Sahih dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimanakah beliau dan Abu Hurairah ini kunut di rakaat terakhir dari sholat subuh setelah mengucapkan samiallahu liman hamidah. Lantas beliau mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman dan melaknat orang-orang kafir. Ini, kalau itu yang beliau lakukan, maka yang tepat ini adalah kunut nazila. Kan ada yal'an al-kufara, melaknat orang-orang kafir. Dan tidaklah dilakukan, namun Syafi'iyah cuma menilai membacanya Abu Hurairah kunut di saat sholat subuh, gitu saja. Nah, ini kemudian jadi dasar eh, dianjurkannya kunut harian setiap subuh. Tapi kalau mau ditelaah lebih lanjut, adanya kalimat ya daulil mu'minin wa anul al kufara itu indikator kuat kalau ini adalah kunut nazilah. Dan tidak dilakukan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut saat sholat kemudian meninggalkannya. Maka Abu Hurairah ingin mengajari mereka bahasanya kunut semacam ini adalah satu hal yang Nabi ajarkan dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka wahada, maka perbuatan Abu Hurairah ini sanggahan untuk ahlul kufah, yaitu Han Hanafiyah. Yang memakruhkan kunut ketika sholat subuh mutlakan secara mutlak. Apa yang dimaksud mutlak? Baik ada nazilah ataupun tidak ada nazilah. Maka meskipun ada nazilah, makruh kunut subuh. wa dan mereka Hanafiyah mengatakan huwa mansukhun syariat kunut, doa kunut itu mansuh, Wa fi'luhu bid'atun. Dan melakukannya adalah satu hal yang bid'ah. Sedangkan alul hadis itu bersikap pertengahan. Tadi terus uh, sudah kita baca tadi kutipan lebih lanjutnya. Sedangkan alul hadis pertengahan di antara mereka yaitu Hanafiyah dan yang menganjurkan untuk kunut subuh saat nazilah dan bukan nazilah yaitu syafi'iyah Wam dan ahlul hadis dalam masalah ini adalah yang paling berbahagia mengamalkan hadis dibandingkan dua kelompok yang ada yaitu Hanafiyah di satu sisi dan Syafi'iyah di sisi yang lain. Contoh yang kedua, meletakkan dua tangan di dada saat berdiri setelah bangkit dari rukuk. Ibnu Bas rahimahullah taala mengatakan dengan itu ya tadi jelaslah bahasanya yang dituntunkan bagi orang yang sholat saat kondisi berdiri dalam sholat adalah meletakkan tangan di kanan pada hasta tangan kiri baik berdiri itu sebelum rokok ataupun setelah rokok karena tidaklah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang kami ketahui pembedaan antara dua berdiri ini siapa yang membedakan berdiri sebelum rokok dengan setelah rokok wajib baginya mendatangkan dalil dan sabata terdapat dalam hadis Wa'il bin Hujr. Dia kena Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idakana iman jika beliau berdiri saat sholat, beliau menggenggam tangan kanannya pada tangan kirinya. Di sini karena iman saat berdiri. Berdiri sini dipahami sebelum rokok ataupun setelah rokok. Dalam riwayat uh, lahu aidan dalam riwayat yang lain yang dilihat oleh Nasai demikian juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Wa'il. Beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbiratul ihram meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kiri, kemudian rasakh, kemudian pergelangan tangan, wasaid dan hasta. Wahat dan ini adalah sarihun. Ini adalah dalil yang gamblang dan sahihun yang sahih tentang fi ilmu salih hala qiyamihi fi sholati. Bahasanya orang yang sholat itu saat dia berdiri dalam sholat meletakkan telapak tangan kanannya pada telapak tangan kirinya. Demikian juga pergelangan dan hasta. Dan tidak ada padanya pembedaan antara berdiri sebelum rokok dan berdiri setelah rokok. Maka itabaha bidalika jelaslah dengan hal itu. Bahasanya hadis itu syumul mencakup dua keadaan berdiri jami'an dua-duanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari ketika uh, alat terjemah pada uh, pada judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari yang baru saja disebutkan mana suhu yang teksnya sebagai berikut bab meletakkan tangan kanan pada tangan kiri saat sholat kata Ibnu Hajar maksudnya saat sholat fi halil qiyam saat berdiri tanpa dibedakan sebelum rukuk dan setelah rukuk eh, dan kauluhu kana nasu yu'maruna adalah manusia diperintahkan ini perkataan sahabat ini hada hukmuhu arafu statusnya adalah marfu meskipun dia perkataan sahabat dan ketika sahabat mengatakan manusia diperintahkan, artinya yang yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ya, mahmulun karena kita hamal kita maknai bahasanya yang memerintahkan hal itu adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ketiga hukum penggunaan biji tasbih untuk menghitung tasbih. Ibnu Taimiyah mengatakan Obama boleh jadi tadhahara ahaduhum. Ada orang yang menampakkan diri ketika bertemu dengan banyak orang, dia meletakkan sajadah di pundaknya. Ya, meletakkan sajadah di pundaknya. Ditambah menampakkan biji tasbih di tangannya, lengkap. Ya. ya sajadah di pundak, ya, biji tasbih di tangan. Kemudian wajah eh, kemudian wajah alahu dan orang tersebut menjadikan eh, tindakan di atas eh, satu paket di atas hmm, apa saja ada di pundak dan pijitas beti tangan itu jadikan satu paket ini min syiaridin, syiar agama. Nah, tanda orang soleh. Nah itu eh, syiar agama tanda orang soleh. Pakaiannya di pundak ada sajadahnya, di tangannya ada biji tasbih. Dan siar sholat. Siar sholat. Waqat ulima binakli atawaturi. binakli mutawatir. Dan telah diketahui dengan riwayat yang mutawatir. Bahasa Nabi dan para sahabat tidak menjadikan hal di atas sebagai siar mereka. Sebagai simbol mereka. Mereka bertasbih dan menghitungnya pakai jarinya sebagaimana terdapat dalam hadis. Ya, hitunglah dengan jari karena jari itu akan ditanyai dan akan disuruh berbicara. Dikatakan oleh at tirmidhi Warubama dan terkadang akoda ahadum atas biha. Salah satu dari mereka, nabi atau sahabat, yaitu salah satu mereka sahabat, menghitung tasbih dengan kerikil atau dengan biji. Maka Ibn Taymiyah menilai ada riwayat yang sahih. Ibn Taymiyah menilai ada riwayat yang sahih eh, sahabat ngitung eh, ngitung eh, tasbih pakai alat kerikil atau biji ya, atau ya, biji yaitu biji kurma. Dan dalam masalah ini terdapat riwayat sahih dari sahabat Abu Hurairah yang diriatkan oleh Abu Nuaim di Hilyatul Aulia. Beliau punya eh, ikatan eh, dari benang yang dipakai untuk dikir, dipakai untuk ngitung dikir. Riwayat dari Abu Hurairah dalam masalah ini sahih. Nah, kemudian At-tasbih bil masabih menghitung tasbih pakai biji tasbih. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh manusia. Minan nasi di antara manusia ada yang memakruhkannya. Wa minhum di antara mereka ada juga yang membolehkannya. Namun tidak ada satupun yang mengatakan e, menghitung tasbih pakai biji tasbih itu lebih afdal daripada menghitungnya pakai jari dan yang lain. Ya, kemudian uh, Muhammad Ibn Salah Uthaymin rahimallahu taala ditanya tentang uh, bertasbih pakai musabbiha. Pakai biji tasbih. Apakah itu bid'ah? Jawaban beliau bertasbih dengan musabbiha dengan biji tasbih ditinggalkan itu yang lebih baik. Namun itu bukan bid'ah. Karena hal ini memiliki landasan, memiliki dasar. Yaitu tasbih sebagian sahabat dengan menggunakan kerikil. Akan tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang yang sahih dalam masalah ini adalah uh, tasbihnya Abu Hurairah dengan ikatan benang. Ada pentasbih sebagian sahabat dengan kerikil uh, riwayatnya daif. ditaifkan oleh Al-Albani. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam arsada mengarahkan untuk bertasbih untuk menghitung tasbih dengan jari. E, menyampaikan bahasa tasbih dengan jari itu lebih afdal. Nabi mengatakan hitunglah dan yang di khitabnya ditujukan pada perempuan bil anamil dengan ruas-ruas jari. Karena ruas-ruas jari itu akan diperintahkan untuk diminta untuk berbicara. Namun e, atas tasbih tasbih dengan biji tasbih tidaklah haram dan bukanlah bid'ah. Cuma meninggalkannya itu yang lebih utama. Tidak memakainya itu lebih utama. Di analati kenapa? Di analati karena orang yang Yusuf bertasbih dengan menggunakan biji tasbih, dia meninggalkan sesuatu yang kurang utama, yaitu menghitung dengan jari. Warubama dan boleh jadi tasbihnya bercampur satu unsur dari riak ini dampak negatif dan dampak negatifnya. Karena kami saksikan sebagian orang ya taqalladu musabihatan, mengkalungkan dirinya dengan satu biji tasbih. Yang jumlah biji tasbihnya ada seribu. Dikalungkan berarti panjang ya. <clears throat> Ka'an nama yakulu seakan-akan dia berkata dengan, kepada manusia, lihatlah aku, aku bertasbih dengan seribu tasbih. Kemudian yang ketiga sisi eh, yang ketiga adalah orang yang yusabi bertasbih dengan biji tasbih fil ghalib biasanya hatinya lalai. Walihada oleh karena itu Anda jumpai dia memutar biji tasbih sedangkan matanya melihat ke arah atas, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Ini adalah indikator yang menunjukkan lalainya hatinya. Ya, maka karena tiga alasan tersebut, maka beliau mengatakan meninggalkan biji tasbih itulah yang lebih afdal. Yang pertama, karena menghitung pakai biji tasbih meninggalkan satu hal yang lebih sarankan. Yang kedua tadi eh, ada seringkali dijumpai ada unsur ria atau indikator ria Kemudian alasan yang ketiga ya, yaitu banyak orang yang melakukan hal ini terjumus dalam kelalaian hati. Fal maka yang lebih utama seorang itu bertasbih dengan jari-jarinya. Dan yang lebih utama adalah dia menghitung, dia bertasbih dengan menggunakan tangan kanan tanpa tangan kiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Namun seandainya dia hitung tasbihnya dengan dua tangannya, jami'an dua-duanya hukumnya tidak mengapa. Akan tapi yang afdal adalah ini dia menghitung tasbih dengan tangan kanannya fakot saja. Contoh yang keenam, contoh yang keempat, mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Terdapat dalam Sunan Tirmidzi dari Umar bin Khattab Allah anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat kedua tangannya dalam doa Nabi tidak menurunkan dua tangannya sampai diusapkan pada wajah. Ya, Tirmidzi mengatakan hadis hadisun hasanun gharibun sahihun. Dinilai hasan sahih oleh hasan sahih gharib oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan di Buluhul Maram walahu syawahid. Hadis ini memiliki sejumlah penguat sehingga secara akumulatif yakdi menunjukkan menetapkan bahwasanya hadis ini derajatnya hasan. Demikian juga nilai hasan ini disetujui oleh As-Sun'ani di uh, Subulus Salam. Maka ada minimal ada tiga ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang kuat. Ini kemudian Ibnu Hajar di Buluhul Maram, di Matan Buluhul Maram, kemudian as sulani di Subul Salam. Meskipun uh, tidak kita tidak tutup mata ada ulama yang mentaifkannya. Di, antara yang mentaifkannya adalah Abu Abbas Ibn Taimiyah. Maka uh, jadilah dan ini nanti punya derivat hukum dianjurkan mengusap mengusap wajah dengan telapak tangan setelah selesai berdoa ataukah tidak. Dan padahal penilaian e, kualitas hadis ini mahalul istihad. Ulama berselisih pendapat saja masa silam. Antara menilainya hasan ataukah daif. Maka sehingga jadilah mengusap wajah itu masalah istihadiyah. Derivat dari masalah istihadiyah untuk penilaian hadis ini satu hal yang baik dilakukan menurut ulama yang menilainya derajatnya hasan, satu hal yang sebaiknya ditinggalkan menurut ulama yang menilainya hadisnya dhaif. Kemudian mawatinul istihad fi babil bid'ati. Tempat atau ruang adanya istihad dalam bab bid'ah. Maka nampaklah bagi kami melalui empat contoh di atas Bahasanya istihad dalam empat bid'ah itu dominan terjadinya di empat uang. Yang pertama di bab satu dara'i, menutup jalan kejelekan. Kemudian yang kedua di bab hadis da'if. Itu yang da'ifnya diperselisihkan. Kemudian al-mustabihat, hal yang ada padanya kerancuan. Kemudian yang keempat saat ikhtilaf tanawu ini ikhtilaf perbedaan variatif. Ruang yang pertama adalah bab satu darai menutup jalan al-muftiyah yang mengantarkan pada bid'ah. Hai sudi mana penilaian apakah suatu hal itu jadi jalan yang mengantarkan pada mafsadah adalah amrun dhaniyun. perkara yang dhani. Fil ghalib biasanya. Sehingga masuk di dalamnya istihad dalam banyak keadaan. Di antara contoh dalam hal ini adalah perselisihan ulama tentang bertasbih dengan menggunakan biji tasbih itu bid'ah ataukah tidak. Maka ada yang uh, menilai ini, ini adalah jalan mengatakan pada bid'ah dan ada yang tidak yang kemudian menilai ini jalan yang mengatakan pada bid'ah kemudian memfonisnya sebagai bid'ah. Fonis bid'ah uh, eh, bid ah datang dari Al Albani kemudian setelah itu Bakar Abu Zaid bahkan saya Bakar Abu Zaid punya buku khusus membahas tentang hal ini. Dan nilai ini adalah bid'ah karena ini tersapu dengan orang-orang India. Dan kemudian meruntut uh, eh, sejarah masuknya biji tasbih di kalangan kaum muslimin maka ditelusuri uh, ujung-ujungnya adalah karena pengaruh peradaban India. Sehingga orang Arab kenal biji tasbih. Ya, uh, namun kesimpulannya sikap yang tepat adalah sebagaimana uh, Ibnu dan sebelumnya Ibn Taimiyah bahasanya itu satu hal yang boleh kecuali jika ada iktikot-iktikot yang bermasalah. Kemudian ruang yang kedua adalah hadis da'if. Wadhali dalam tersebut bahasanya mengatakan bahasanya hadis ini atau hadis itu da'if adalah hukum syar'i. Dan penilaian tentang hadis adalah satu perkara kot yakunu boleh jadi dalam banyak keadaan adalah mahalu istihadin. Penilaian hadis ini itu mahalu istihadin, ruang istihad. Wan nazar dan ruang untuk eh, ruang penelitian di antara para ulama hadis. Maka sebagian ulama hadis merocikan daifnya satu hadis, sebagian yang lain merocikan sahihnya hadis tersebut. Boleh jadi sahihnya adalah sahih lidatihi ataukah sahih li di antara contohnya adalah hadis berkenaan e, pensyariatan mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Di situ terdapat mahalul istihad Ibnu Taimiyah kemudian setelah itu Al Albani menilainya taif. Namun Tirmidzi setelah itu Ibnu Hajar setelah itu e, Sunani menilainya hasan. Kemudian dalam uh, dalam halnya ada tambahan ada dua catatan. Catatan yang pertama, hadis yang taif adalah lafzun lafat hadis eh, daif itu ada satu kata-kata umpama boleh jadi ada padanya ijmal keglobalan atau ketidakjelasan. Itqat yuratu karena terkadang yang dimaksud dengan daif adalah hadis yang batil yang tertolak. Wakat yuradu dan terkadang yang dimaksud dengan ta'if adalah hadis yang tidak sampai derajat hadis yang sahih. Terkadang ulama menyebut hadis palsu dengan sebutan ta'if. Dan itu juga tidak salah. Karena hadis maudhu itu derajat yang paling rendah dari ta'if. Derajat yang paling rendah dari hadis ta'if adalah maudhu. Maka dalam bahasa sebagian ulama hadis maudhu disebut ta'if maka istilah hadis dhaif itu istilah yang perlu rincian. Karena kalau tidak dirinci, maka dia ijmal, tidak jelas. Terkadang artinya batin, mardud yaitu palsu atau sedikit di dekatnya palsu atau semi palsu, nah, ini batil mardud. Atau dhaif dalam pengertian tidak sampai derajat sahih atau tidak sampai derajat hasan. Sebagaimana bukti kalau uh, eh, istilah hadis daif itu punya dua pengertian di atas perkataan Ibnu Qayyim. Ya, Imam Ahmad punya uh, mengatakan bahasanya uh, beramal dengan hadis daif itu lebih baik daripada menggunakan ra'yu. Nah, tentang apa makna perkataan Imam Ahmad ini Ibnu Qayyim mengatakan, bukanlah yang dimaksud dengan daif menurut Imam Ahmad hadis batin. Tidak pula hadis mungkar. Tidak pula hadis yang diriwayatnya terdapat orang yang mutaham tertuduh berdusta yaitu tidak boleh adzhab ilaih berpendapat dengannya dan beramal dengan hadis tersebut sama sekali. Tertuduh berdusta itu adalah orang seorang perawi yang terbukti pernah bohong kepada sesama manusia. Sama tetangganya atau kawannya belum pernah dijumpai terbukti kalau dia membuat hadis palsu. Dan hadis yang ada padanya mutaham Bil eh, itu statusnya semi maudhu. Iya. Demikian juga eh, ya, statusnya semi maudhu. Maka hadis maudhu palsu atau semi palsu tidak boleh orang beramal dengannya. Bahkan hadis da'if yang menurut Imam Ahmad adalah ya, pasangan dari hadis yang sahih. Wakismon dan satu bagian dari bagian hadis Hasan. Walam yakun karena Imam Ahmad tidaklah membagi hadis kepada hadis sahih, hasan dan ta'if. Namun Imam Ahmad cuma membaginya dua, sahih dan ta'if. Dan ta'if itu indahu menurut Imam Ahmad punya level-level. Dan yang dimaksudkan dalam hal ini da'if yang bisa naik kepada hasan di ghairihi. Kemudian catatan yang kedua, bahasanya hukum syar'i dan fadail ya, keutamaan atau manfaat ganjaran amal tidaklah sah untuk ditetapkan kecuali sebagai dalil syar'i. Tidak boleh ditetapkan dengan menggunakan hadis yang tidak valid. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan maksud perkataan Imam Ahmad, jika itu masalah halal dan haram, kami ketat dalam masalah sanad. Namun jika masalahnya adalah motivasi dan menakut-nakuti, maka kami bermudah-mudah dalam sanad. Wakadzalika demikian juga apa yang jadi pendapat para ulama yaitu mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil a'mal. Laisa ma'nahu bukalah maknanya menetapkan hukum anjuran dengan menggunakan hadis yang tidak bisa digunakan sebagai hujah. Karena istihbab anjuran adalah hukum syar'i, tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Waman akbar dan siapa yang mengkabarkan anilahi dari Allah. Bahasanya Allah menyukai satu amal. Min ghairi dalilin syar'iyin. Tanpa dalil syar'i. Maka dia telah membuat-buat agama yang tidak Allah izinkan. Kamalau asbata sebagaimana seandainya dia menetapkan hukum wajib ataukah hukum haram. Siapa yang mengkabarkan dari Allah bahasanya Allah menyukai satu amal. Itu sama dengan menetapkan hukum mustahab. Maka menetapkan hukum mustahab itu sama dengan menetapkan hukum haram dan wajib. Siapa yang menetapkannya tanpa dalil syar'i, maka dia membuat-buat agama yang tidak Allah izinkan. Kemudian ruang yang ketiga adalah ikhtilaf tanawu, yaitu perbedaan variatif. Yaitu perbedaan yang macam-macam namun semuanya sahih dari Nabi. Itu namanya Ikhtilaf tanawu, perbedaan variatif. Ini ada banyak ragam, banyak varian yang semuanya sahih dari Nabi. Ini disebut ikhtilaf tanawu dalam tata cara ibadat al warida yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seperti qiraat bacaan yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana manusia sepakat boleh membaca dengan qiraah manapun. Maka termasuk dalam masalah ini adalah al-istiftahat, bacaan istiftah setelah takbiratul ihram yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengucapkannya saat salat malam. Demikian juga berbagai macam doa yang Nabi pakai dalam salatnya di akhir tasahud. Demikian juga macam-macam ragam tata cara pelaksanaan salat khauf yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga varian-varian istisqa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta hujan marotan satu ketika di dalam masjidnya tanpa sholat istisqa marotan e, di kali yang lain Nabi keluar ke tempat terbuka kemudian sholat e, berjamaah dengan para sahabat dua rakaat istisqa yang ketiga mereka para sahabat pun pernah pernah istisqa e, Ini dengan berdoa tanpa sholat sebagaimana dilakukan oleh para khalifah itu para khulafa rasyidin faqulu dzalika hasanun jaizun semuanya bagus dan boleh wa min dzalika termasuk dalam masalahnya adalah masalah kunut saat sholat subuh Ibnu Qayyim mengatakan fananula lam nata'arad kami tidak akan menyinggung dalam kitab ini masalah boleh ataukah tidak boleh karena yang jadi maksud kami adalah bagaimanakah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pilih untuk dirinya. Karena itulah sebaik-baik petunjuk dan seutama-utama petunjuk. Maka jika kami katakan, bukalah di antara hal yang lebih contohkan terus menurut kunut saat sholat subuh. Ataukah mengeraskan bacaan basmalah. Maka kalimat ini lam yadulla dalika kalimat tersebut tidaklah menunjukkan makrohnya hal yang lain. Tidak pula menunjukkan bahwasannya yang lain itu adalah bid'ah. Cuma kami mau mengatakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah tuntunan yang paling sempurna dan paling utama. Wallahul musta'an. Maka Beliau mengatakan tentang di Zadul Ma'ad bahasanya Nabi tidak terus menerus kunut ketika subuh. Itu kata beliau ini bukan berarti di, uh, orang yang terus menerus melakukannya itu bukan berarti dia melakukan satu hal yang makro atau melakukan satu hal yang bid'ah. Kemudian uang yang keempat hal-hal yang tidak jelas. Itu mungkin karena mungkin ayul hak digabungkan dengan masalah istihadiyah dalam bab bid'ah semua amal yang rancu kedudukannya. Maka tidaklah jelas apakah dia bid'ah sehingga terlarang ataukah bukan bid'ah sehingga bisa diamalkan. Nah, demikian yang kita baca. Kita telah ada kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.